Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhum innahum kanu la yarjuna yakhafuna hisaban bi inkarihim al-ba'tha wa kadzabu bi ayatina al-Qur'an kidzaban takdziban wa kullu shay'in min al-a'mali ahsaynahu batnahu kitaban kitban fil lawhi al-mahfuz linujazi alayhi wa min dhalika takdzibuhum bil-Qur'an fadhuqu أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم إن للمتقين مفازا مكان فوز في الجنة حدائق بساتين بدل من مفازا أو بيان له وأعنابا عطف على مفازا وكوائب جواري تكعبت تتيهن جنبك ثديهن تعكبت ثديهن تعكبت ثديهن جمع كاعب أو في الدنيا عند شرب الخمر جزاء من ربك أي جزاهم جزاهم الله بذلك جزاء عطاء بدل من جزاء حسابا أي كثيرا من قولهم أعطاني فاحسبني أي أكثر علي حتى قلت حسبي rabbis samawati wal ardi bil jarri war raf'i wa ma bainahuma ar-rahmanu kadzalika wa bi raf'i ma Jari rabbi la yamlikuna ay al khalqu minhu ta'ala khitaban ay la yaqdiru ahadun ay yukhatibahu khawfan minhu yauma gharfun li la yamlikuna yaqumur ruhu Umar Rahmanu kadzalika wa bi raf'i ma Jari rabbi la yamlikuna ay al khalqu minhu ta'ala khitaban أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه يوم ظرف للا يملكون يقوم الروح جبريل أو جند الله ملائكة الصفا حال أي مصطفين لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقال قولا صوابا من المؤمنين والملائكة فأي يشفئ قياما فلا أؤذب يكون ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم عند الاختصاص من بعضها لبعض كوني ترابا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Kemarin diterangkan bahwa Inna jahannam kanat mirsadan litaghina ma'aba. Orang-orang yang melampaui batas itu orang-orang kafir, mereka ditempatkan ada neraka jahanam, labitina fiha ahqaba, tinggal selama-lamanya. Ya, tinggal selama-lamanya. La yaduguna fiha bardan wala syaraba, mereka enggak bisa tidur, ada di dalamnya disiksa oleh Allah dan tidak bisa minum taladud, Minum untuk menikmati. Illa hamiman Wagasaka kecuali minumnya adalah air yang sangat panas eh, atau kotoran yang sangat menjijikkan jazaan wifaka. sifatnya mereka gimana sih orang-orang yang taqin, orang-orang yang kafir innahum kanu mereka kanu dahulu hidup di dunia la yarjuna hisaba ay la yakhafun eh, yakhafun mereka ada mereka tidak mengharap bukan hidup di dunia mereka dahulu hidup di dunia la yarjuna hisaba ay la yakhafun eh, yakhafun mereka ada mereka tidak mengharap bukan hidup di dunia mereka gitu nggak ada pembalasan wa kadzdzabu biayatina dan mereka mendustakan ayat-ayat kami itu Al-Qur'an kidzaba takdziba dengan eh, pembohongan gitu jadi mereka mengatakan nggak ada palsu semuanya itu Al-Quran bualan semata. Mereka menyatakan bukan wahyu, mereka menyatakan itu adalah bukan dari Allah, itu adalah bualannya Nabi Muhammad. Tapi yang jelas Allah menegaskan wa kulla syai'in dan segala sesuatu minal amal daripada amal perbuatan manusia ahsainahu kami menghitungnya aidhabatnahu kami pastikannya kitabah kitabah jadi masdar Ya, jadi sama dengan jalas tuguudan ahsainahu ihsa'an gitu. ya, ahsainahu ihsa'an. Masdar. Masdar apa namanya ini? Ma'nawi. Ya, masdar ma'nawi. Wa kullu shay'in ahsainahu kitaban. Ai kadban Ha? Tertulis Fil lawhil mahfud ada di lawhil mahfud. Hmm? Segala sesuatu bahan manusia itu sudah ditulis oleh Allah di lawhil mahfud linujazi eh, ada lagi yang menyatakan ada di malaikat mungkar dan nakir. Wajila hmm? wa gila fi suhufil ala bani Adam. Eh, mungkar nakir apa? Rakib atid ada di tulisan daripada rakib ah, atid segalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala eh, linujazi alaih untuk aku Allah membalas atas itu orang wa min dalika di antara yang ditulis oleh Allah takdzibuhum bil Qur'an pendustaan mereka eh, tuduhan mereka dengan eh, Al-Qur'an itu adalah bohong atau Al-Qur'an itu adalah palsu. Hmm. Jadi sebenarnya itu karena perasaan takut mereka karena diancam. Inti kalau tetap kafir bakal kamu itu masuk neraka. Dibangkitkan nanti di hari kiamat. Oh nggak ada itu semuanya karena ketakutan. Kalau benar bagaimana itu? Hah? Kemudian eh, dan mereka membohongkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Allah menyatakan bakal begini, bakal begitu, enggak, enggak. Bohongan semuanya tadi itu. Hati-hati loh ya. Kamu boleh berbuat begitu, tapi sudah dicatat oleh Allah. Termasuk kamu menyatakan itu tidak akan ada kebangkitan, tidak ada neraka, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada orang menyatakan bahwa enggak ada itu neraka, enggak ada itu surga, termasuk wa kadzdzabu bi ayatina kedzabata. Fadugu bakal nanti akan dinyatakan rasakan. Hmm, bukan amr di sini amr wujub tapi tahjir. Rasa no kapok gitu ya. Fadugu maka rasakan. Fayuqalu lahum maka akan dikatakan kepada mereka fil akhirah ada di akhirat inda il adab alaihim ketika sudah sampai adab kepada mereka. Dugu jazakum rasakan eh, pembalasan kamu falan nazidakum maka kami Allah tidak menambahi kamu sekalian illa adaba kecuali adab fauqa adabikum di atas adabnya kamu jadi artinya setelah mereka tadi itu mendapatkan adab mereka mengeluh panas misalnya haus minum dikasih minuman ternyata yang lebih menyakitkan lagi ya lapar kasih makan makanan yang bisa membuat robek segala perutnya tadi itu falan nazidakum illa adabah Wa idza istaghathu yughathu bima Wa idza istaghathu kalau mereka itu minta tolong ditolong oleh Allah yughathu tapi bimain kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqan naudzubillah min dzalik ah berbeda keadaannya orang beriman berbeda keadaannya orang yang bertakwa inna lil muttaqina mafaza sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ini mugabil bertentangan dengan in litogina ma'aba bagi orang-orang togin yaitu orang-orang kafir Nah, bagi orang-orang yang takwa, al-muttaqin yang ada di sini adalah manittaqas syirka ai bi yamu yamutu kufara yaitu orang yang menghindar daripada kesyirikan dan kufuran artinya matinya mati is Islam nah innalil muttaqin sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang mukminin yang mati Islam mati beriman mafaza makan fos tempat keberuntungan fil jannah ada di sur ada di surga eh, mafaza makan fos hmm. mafaza ini masdar mim eh? juga bisa bermakna an-najah keselamatan atau isim zaman isi isim makan ya tempat keberuntungan nanti ada di surga hadaiqa apa surga itu diantaranya hadaik nah, basatin badal ya jadi badalnya mafaza hadaik ada di situ kebun-kebun badal daripada mafaza au bayan lahu atau eh, keterangan daripada mafaza yaitu hadai kebun-kebun di dalamnya wa'naba dan anggur-anggur ya eh. anaba di sini ataf ala mafaza bukan ataf ala hadaik tapi ada menyatakan mafa anaba ini juga ataf kepada hada hadaik ataf khas ha? Eh, ala at, al-am jadi eh, tanazzalul malaikatu warruhu ya jadi turun malaikat dan ruh yaitu Jibril nah, ini ataf khas kepada kepada yang yang am nah begitu juga ini anaba kebun-kebun di surga dan anggur-anggur lebih khusus lagi karena lebih bagus, lebih nikmat ada di dalamnya. Wakawaiba, jawari, perempuan-perempuan ta'akkabat tadyuhunna maaf yang menonjol buah dadanya maksudnya di sini mereka masih mudah-mudah jamak kaib atraba ala sin wahid yang umurnya sama satu hmm? jamak tirib dikasih pita wasukuni rab tirbun eh? karena perempuan itu eh? eh, yang paling disusahkan itu kalau ada kekurangan pada tubuhnya. Nah, kalau ada kekurangan ada ada di tubuhnya. Dan kalau sudah menua, karena itu di surga nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih muda. Kalau kelihatan lebih muda, nanti sedih mereka. Waduh, anak semakin tua ini. Kalau ada kekurangan badannya, Hah? Dia itu pasti akan sedih. Eh, kulitnya saya ini yang rusak ini. Keriput misalnya. Nah, khususnya eh, beberapa anggota badan perempuan itu menjadi satu kebanggaan bagi itu perempuan. Bagi satu kehormatan itu bagi perempuan di antara yang tadi disebutkan dari itu. Karena itu dinyatakan di surga semuanya rata. Gak ada yang lebih bagus, semuanya bagus. Hmm? dalam bentuk yang bagus dalam umur yang sama dalam umur yang sama jadi nggak ada ajuz ada di sana Hah? wa kawaiba dalam bentuk badan yang bagus eh, diistilahkan kawaib hmm? dan ini adalah satu gambaran jangan kamu tadi itu menyebutkan sesuatu yang vital eh, dengan gambaran yang arogan tapi dengan gambaran yang bagus lihat Al-Quran menyatakan eh, untuk tadi dari itu tidak disebutkan langsung dengan kata-kata itu tapi kawaib eh, tadi yang bentuknya bagus itu kawaib eh, kawaib itu sebetulnya dari kaab eh, dari apa eh, ini mata kaki mata kaki yang menonjol begitu ya mata kaki dari antara kaki ada mata kaki yang menonjol begitu wa kawaib tadihunna gitu ya perempuan-perempuan yang sangat cantik kemudian yang bagus eh, bentuknya eh, dan satu umur hmm? yang selain ini adalah merupakan satu bisyarah kepada laki-laki karena akan bisa menikmati perempuan yang masih muda dan bagus dan itu bisyarah untuk perempuan itu juga kabar gembira untuk perempuan karena mereka tidak perlu sedih tidak ada persaingan wajah di sana atau bentuk atau umur tapi mereka fisinin wahidin kemudian dalam bentuk yang sangat bagus semuanya Wakasan ka'san dihaqa dan juga bagi orang yang bertakwa itu nanti di surga ada ka'san dihaqa ini badal semuanya atau bayan wa ka'san dihaqa dan gelas dihaqa yang dipenuhi. Maksudnya di sini khamran, ada yang menyatakan dihaqa di sini ada eh, kaksan itu diartikan khamr. Khamr ma'iliah yang dipenuh yang penuh. Maliatan mahallaha tempat-tempatnya. Sebenarnya Eh, ada menyatakan wakasan dan gelas-gelas yang kosong dihako yang terpenuhi dengan khomer begitu maksudnya nah, ada lagi menyatakan jangan diatakan kaksan ini khomron tapi kaksan ya kaas tetap ma, ma, di maliah yang dipenuhi itu kuus itu itu apa itu gelas tadi itu dengan khomer. wafil kital apa ini Hmm? Suratul qital ada suratul qital dalam Al-Qur'an. Tidak ada suratul qital Wa anhari min min khamrin kalau di sana itu disebutkan sungai-sungai daripada khamr. sungai hmm? Sungai-sungai daripada khamr. Hmm, kan ada wa anhari min Labalin lam yataghayyar ta'mu. Jadi nanti di surga itu susunya itu bukan diperas dari sapi. Tapi sumber susu yang tidak berubah e, rasanya. Ini enggak enggak enggak basi. Eh, susu dunia ini kalau beberapa jam itu udah pecah udah. Nah, ini susu surga ada, ada begitu karena keluarnya bukan dari perut eh, dari apa dari sapi atau onta atau kambing tapi dari sumber Kemudian wa anharin min asalin musaffa. Nah, demikian juga madunya bukan dari lebah. Ya, tapi keluarnya dari sumber. Wa khamrin ladzatin lisyaribin dan khamr yang nikmat dirasakan bagi orang yang minumnya. Bukan teler seperti khamr yang ada di dunia. Kenapa? Karena bukan khamr yang mulia di dunia itu. Tapi kalau di surga itu khamr yang mulia wa anharin mimma'in apa mimma'in ghairi asin air yang e, tidak apa tidak berubah jadi tetap jernih tawar rasanya suratul gitar oh ada suratul gitar apa apa suratul kita? Suratul kita ada ya? Hmm, gitu. Mufil kita suratul kita berarti. La yasma'una fiha. Mereka tidak mendengarkan orang-orang bertakwa itu fiha di surga, fil jannah, inda syurbil khamar ketika minum khamar. Wa ghairiha dan juga selain minum khamr minal ahwal daripada keadaan-keadaan yang ada di surga la yasma'una fiha tidak mendengarkan di, di dalam surga dari itu lagwan batilan fil gol Hah? ucapan-ucapan yang batil ucapan-ucapan yang enggak enak wala kidaba wala kidaba dua-duanya boleh kalau kidaba bitakfif ay kidban dan tidak ada kebohongan Wabit tasjid ay takdiban, tidak ada pembohongan. Min wahid dari seorang pun di surga li kepada yang lainnya. Bikhilaf berbeda dengan maya fi dunia ketika terjadi ada dunia min syurbil khamr fi syurbil khamr atau inda syurbil khamr ketika minum Bikhilaf berbeda dengan maya fi dunia ketika terjadi ada dunia min syurbil khamr fi syurbil khamr atau bil khamar ketika minum khamar. Kalau minum di dunia minum khamar apa? Waduh suaranya mengganggu. Wah, omongannya kotor-kotor. Kalau mabuk kan begitu. Eh, kemudian eh, satu sama lain saling menuduh, "Kau bohong." Itu akhirnya terjadi keributan. La yasma'una fiha lagwan wala kidaba atau kidaba. Di surga enggak ada begitu. Minum khamar justru nikmat ada di sana semakin bersatu malah diterangkan e, kalau orang minum khamr di surga itu akan bisa terbang melihat keindahan surga dari atas sendiri. Hmm? Kata Nabi SAW, "Man syaribal khamr fid dunia, lam yashrabha fil akhirah." Orang yang minum khamr di dunia enggak akan minum ada di akhirat kalau enggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalimat masuk surga, dia tidak diizinkan minum khamr nantinya. Allah berikan itu semuanya kepada mutakin jazaa'an min rabbika jaza min rabbika adalah balasan daripada Tuhanmu ya Muhammad ay jazahum Allah membalas mereka jazahumullah bidalik dengan itu jaza'an ya, dengan balasan yang sangat besar nah, tapi di sini bukan berarti balasan ini adalah satu kewajiban Tuhan membalas bukan ini adalah mubalaghah fi ikram. Karena Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan surga atau yang lainnya itu fadlih Bukan berarti satu gaji atau balasan, tapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan kamu tadi itu menghormati tamu kamu, Masya Allah nah, Ini rumah kamu, ini hidangannya kamu Eh, ana ahtarimak min fadlik gitu. Saya ini menghormati kamu itu karena keunggulannya kamu, karena kemurahannya kamu. Ini sebetulnya dinisbatkan kepada kamu, kamu, kamu tadi itu untuk menghormati. Jadi bukan berarti yang bondo kamu, yang mengeluarkan biaya kamu, tidak. Tapi adalah mubalaghah fil ikram, mubalaghah fil ihtiram. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kamu digaji kamu dibalas bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu e, memerlukan daripada ibadahnya kamu sehingga kamu itu dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tapi itu mubalaghah fil ihtiram mubalaghah fil ikram dari Allah Subhanahu wa taala ata'an hisaba badal min jaza itu adalah satu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala hisaba eh yang mencukupi atau yang banyak yang berlimpah ai katsiran ah, min ghalim a'tani fa ahsabani ah, dia memberikan kepada aku fa ahsabani maka mencukupi aku fakafani jadi uh, sampai puas pemberian yang sangat memuaskan begitu hmm, hisab ini bukan menghitung tapi daripada hasab kalau kamu menyatakan Allahu hasbi gitu Allahu hasbi jaza atau al hisaba pemberian yang berlimpah yang memuaskan begitu ai aktsara ahsabani aktsara alayya hmm? aktsara alayya hatta gulta sehingga ka, kamu tadi itu kalau dikasih ana memberi kamu eh, eh, pemberian yang sangat puas sampai kamu menyatakan gulta hasbi cukup cukup cukup cukup cukup cukup jadi mbak gambarannya kamu tak kasih satu juta masih bisa dimasukkan kantong. Sepuluh juta, satu miliar. Eh, ini bawa ini duit satu triliun cukup gak kuat anak ya apa caranya? Mau digeret mau di itu gak kuat. Nah ah, nanti pemberian Allah ada di surga begitu berlimpah ah, sehingga semua tidak ada yang merasa kecewa, tidak ada yang merasa kekurangan, penuh semuanya. Rabbis samawati Hmm? Rabbis samawati kalau kamu baca kajar berarti itu jadi badannya apa? Rabbika. Rabbis samawati wal ardi bijar. Yang memiliki langit dan bumi. Wa raf'i. Boleh kamu Rabbus samawati wal ard khabar huwa. Takdirnya huwa di mubtada mahdhuf. Huwa Rabbus samawati wal ard. Nah, boleh dibaca jar, boleh dibaca rah. Rabbis samawati Eh, wal ard wa ma bainahuma rahmanu atau wa ma bainahuma rahmani dan apa yang di atas eh, di antara langit dan bumi ar-rahmani menjadi sifatnya rabbis samawati wal ard atau rabbika nah kalau ar-rahmanu berarti menjadi khabar huwar rahmanu jadi boleh kamu baca di sini Rabbis samawati wa ma bainahumar rahmani boleh Rabbus samawati Rabbis samawati wal ardi wa Rabbus samawati Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani boleh Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmanu boleh Rabbus samawati wal ardi wa ma bainar rahmani kepada Rabbika Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanu boleh Berarti atafnya Rabbu, Rabbis samawati wal ardi wa rahmani juga demikian. Rabbis samawati wa bainar rahmanu boleh. Iya. Ada tiga bacaan ada di sini. La yamlikuna mereka tidak memiliki siapa makhluk minhu dari Allah Ta'ala khitaba bincangan. Ay la yakdir ahadun tidak mampu seorang pun an yukhatibahu ber, berbicara dengan Allah khaufan minhu karena takut dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mengutarakan ucapan. Ada di saat itu. Kenapa? Karena sangat dahsyat haibahnya luar biasa. Hah? Mungkin di ghalabatil jalal. Hari itu hari apa sih? Yauma yakumur ruh, yauma jadi dorof lila yamlikuna mereka tidak dapat berbicara dari dengan Allah dari Allah Subhanahu wa taala di hari eh, pada hari yaqumur ruhu wal malaikatu saffan ar-ruh ada menyatakan itu adalah jibril nah, sesuai dengan ayat yang lainnya tanazzalul malaikatu waruhu fi fiha hmm. ada ada delapan Eh, tafsir ada di sini. Au jundullah atau pasukan Allah. Jundullah. Ya, jundullah di sini uh, bukan malaikat. Mereka punya kepala, mereka punya tangan, punya kaki, makan dalam bentuk manusia, tapi bukan manusia. Allah a'lam apa itu. Junud. Hmm. Jadi mereka dalam bentuk manusia tapi bukan manusia. Ada lagi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat set yang paling besar. Setelah arus Allah tidak ada malaikat yang lebih besar daripada ruh dari ini. Malaikat khusus bukan Jibril. Hmm? Letaknya ada di sama Rabi'ah. Yusabihullah ta'ala kulla yaumin itna asyarah alaf tasbihah setiap hari bertasbih kepada Allah dengan 12 ribu tasbihah setiap satu tasbihan daripada malaikat ini Allah ciptakan malaikat satu tasbihan jadi dari satu malaikat itu akan menghasilkan perharinya 12 ribu, 12 ribu, ribu malaikat sampai hari kiamat dan mereka semua jadi arruh semuanya dari itu Dikatakan itu malaikat ruh. Ada lagi mereka disebut ar-ruh asyraful malaikah. Malaikat-malaikat tokoh-tokohnya malaikat begitu. Ada lagi menyatakan mereka adalah Bani Adam, manusia yang mulia. Ada lagi menyatakan ruh di sini arwahnya Bani Adam arwahnya Bani Adam yang mereka tadi itu dikumpulkan oleh Allah antara dua tiupan sang sakala tiupan pertama dan tiupan kedua dikumpulkan yang bakalnya mereka ruh-ruh tadi itu akan dikirim kepada jasad-jasad untuk dibangkitkan alhasil dari sini menyebutkan bahwa hari itu Pak malaikat Jibril dan Junud dan semuanya tadi itu wal malaikat dan semua sof, malaikat sofan ay mustafin mereka tadi itu berjajar semuanya layatakan lamun. mereka tidak berbicara sama sekali illa man adina rahman kecuali yang Allah mengizini baginya fil kalam untuk berbicara hmm? jadi enggak ada yang berani bicara kecuali yang Allah izinkan untuk dapat berbicara dengan Allah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad menyatakan la wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa man ya'dallu rahman ghair habibina Muhammad hmm, yang diizinkan oleh Allah berbicara aja yang bisa yang lainnya nggak bisa berbicara diam semuanya siapa yang bisa bicara dengan Allah saat itu di hari kiamat yang analaha kemudian memohon kepada Allah SWT tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm? eh. Dalika yaumul haq. hak, hmm, tapi di sini dikatakan waqala sawaba ya kecuali yang diizinkan oleh Allah dan berbicara dengan benar minal mukmini dari para malaikat dan daripada orang beriman dan para malaikat ka'an yashfa'u ka'an yashfa'u liman irtadha karena mereka tadi itu diberikan memenang memberikan syafaat kepada orang yang Allah ridhoi gitu. Dalikal yaumul haq itulah hari yang pasti benar pasti ada. Ats-tsabit wuqu'uh yang pasti terjadi. Wa huwa yaumul qiyamah itu hari kiamat. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa berkehendak maka menjadikan ila rabbih kepada Tuhannya ma'aba marji'an tempat kembalinya. Artinya kalau orang ilallah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bi taatihi dengan taat kepada Allah selam supaya dia itu selamat minal adab fihi daripada adab fihi di hari kiamat. Inna andarnakum sunya kami Allah memperingatkan kamu sekalian kufar Mekah hai orang-orang kafir Mekah adaban kariba adab yang dekat. Entar lagi yo kamu akan rasakan adab yaumil kiamat itu pasti kamu rasakan dekat. Entar lagi kamu akan rasakan al-ati yang akan datang di anna kullu atin gharib karena segala yang akan datang itu adalah dekat. Enggak kroso nanti, moro-moro diadab nanti mereka dari itu. Yauma yanturul mar'u ma qaddamat yadah, yauma dharaf, dharaf li adabina Dharaf li adaban Kapan adaban qariban itu? Ya- yauma yanturul mar'u di hari yang memperhatikan manusia kullum ri'in. Al alif lam di sini istighraq. Seluruh manusia. Ya? Magaddamat mereka melihat magaddamat apa yang telah mereka ajukan yadahu kedua tangannya maksudnya perbuatannya karena aksar mayuzawilul insan amalul insan biliat karena kebanyakan amal manusia dilakukan dengan tangan karena itu dipakai yaduhu ya eh, apa al muslimu man salimal muslimu namin lisanihi wa yadihi I wa amalihi wa fi'lihi Ya, magadamat yadahu yang telah mereka ajukan yadahu eh, semua anggota badan yang maksudnya di sini cuma karena amal itu banyak dilakukan paling banyak dilakukan dengan niat dipakai yad yang sini. Semua amalnya maksudnya. Hari yang manusia itu melihat seluruh hasil amalnya min khairin wa baik itu yang jelek maupun yang baik wayagulul kafir dan orang kafir saat itu menyatakan ya laitani harf tanbih aduh seandainya aku kuntu aku menjadi turaban tanah yakni falau adzab artinya aku enggak disiksa kalau jadi tanah Ya yaqulu dalik mengucapkan itu indama yaqulullah ketika Allah menyatakan lil bahaim kepada para binatang eh? ba'dal iktisas setelah Allah menggisos mereka membalas mereka sampai yang uh, kambing bertanduk yang pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia akan diganti tanduknya kepada kambing yang nggak bertanduk di dunia untuk menanduk kambing yang pernah menanduk dengan tanduknya di atas dunia dari itu mimba dihalibat kuni turabah Allah menyatakan kepada mereka setelah diiktisos satu sama lain jadilah tanah ada lagi menyatakan uh, ya laitani kuntu turaba lam ukhlaq insanan. Seandainya aku jadi tanah ya, enggak dijadikan manusia, kan enggak digisos aku. Hah? Ya, ada lagi menyatakan ya laitani kuntu turaban lam ub'ats. Eh? Ya, seandainya aku ini jadi tanah yang tidak dibangkitkan lagi di hari kiamat, enak. Eh, seandainya mereka tadi itu, seandainya aku jadi tanah enggak dibangkitkan lagi, tapi itulah ketentuan Allah pasti akan terjadi kebangkitan dan akan dibalas mereka wallahu alam ada yang perlu dibahas terima kasih tadi di sini disebutkan innalil muttaqina mafaza wa kawaiba ini kabar gembira khusus bagi orang yang bertakwa laki-laki atau perempuan padahal di sini kan makhluk ini ada laki-laki sama perempuan e, Kemudian yang nomor dua ada titipan pertanyaan kalau laki-laki itu disiapkan para bidadari. Kalau perempuan itu bagaimana nanti ada di surga. Terima kasih. Ya kan sudah kata saya katakan tadi itu bahwa bentuk perempuan yang bagus itu itu bisa roh untuk laki-laki karena perempuan itu nanti dalam bentuk dalam umur yang sama yang satu yang bagus dan juga bisa roh kabar gembira untuk perempuan kenapa perempuan itu paling sedih kalau ada kekurangan pada dirinya dirinya akan cantik dirinya nanti akan bagus dirinya akan menjadi menarik itu adalah kebanggaan daripada perempuan huh? nah, itu adalah kebanggaan daripada perempuan itu yang pertama yang kedua bidadari itu disediakan ada di dunia itu sifatnya seperti jawari seperti budak yang ada di atas dunia di, di, ada di surga itu seperti jawari, seperti budak yang ada di atas dunia. Tentunya orang mukminat, perempuan-perempuan yang beriman itu lebih mulia daripada para bidadari yang ada di surga. Nah, karena itu nggak usah nanti misalnya, waduh nanti kita saingan sama bidadari nggak ada begitu. Nanti jadi orang beriman aja yang banyak amalnya perempuan-perempuan itu nanti kamu akan lebih mulia dengan para bidadari. Bidadari itu hanya e, membantu sebetulnya. Nah, karena itu nggak usah nanti misalnya waduh nanti kita saingan sama bidadari nggak ada begitu nanti jadi orang beriman aja yang banyak amalnya perempuan-perempuan itu nanti kamu akan lebih mulia dengan para bidadari nggak bidadari itu hanya e, membantu sebetulnya yang mana pengantennya atau pembantunya kan gitu nah, begitulah nanti mukminat itu ibarat pengantennya kemudian yang terima tamu kemudian yang jadi pelayan itu itu bidadarinya gitu lah kalau memang dia nggak punya amal soleh, kemudian ya salahnya sendiri nanti dia ada di itu. Nah, ya. karena itu perempuan-perempuan kalau jika menjadi perempuan yang hebat nanti di hari kia, eh, di, di, ada di surga jadilah perempuan yang berhasil di atas dunia. Nggak perlu iri berat nanti di hari kia, eh, di, di, ada di surga jadilah perempuan yang berhasil di atas dunia nggak perlu iri hati karena di atas dunia di surga nggak ada iri di sana itu ya nggak ada yang lainnya oh tak cibir kono di kono ambil sur ambil bidadari <laughs> ya kira ya